Walqad qala lahu Harim ibn Hayyan Aina ta'muruni an uqim Harim ibn Hayyan telah berkata suatu ketika Ayah mengatakan ini bertanya bertanya kepada gurunya Bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada Uwais Dianggap sebagai guru. Bertanya. Wahai guru, eh, ini ini mau saya nukil untuk anak-anak juga nanti. Wahai guru, guru menyuruh saya tinggal di mana? Fa'au aku dan Uwais al Quran memberikan isyarat biadih dengan tangannya ila Syam, Syam. Qala Harim berkatalah sang murid, "Kaifal ma'isyatu fiha?" Gimana masalah uh, eh, pencaharian di sana? Ini eh, ya, uh, makanya harus campuk kalau ada ustadz mau dikirim tanya makannya apa di sana. Wah, ini nyantri lagi. Kaifal ma'isyatu huna biha? Bagaimana cara kehidupan ma'isyah? Pencaharian keuangan di sana bagaimana? Uffin lihadil kulub. Celaka. Celaka hati yang seperti itu tuh. Lakar tuha syakku karena hati itu telah bercampur dengan keraguan. fau al itu kalau sudah seperti itu hati kalau masih takut dengan jaminan Allah, nasihat kayak apapun tidak akan masuk ke hatinya. Allah. Ini pendidikan besar. Bukan main-main. Fama fau al itu maka ceramah-ceramah hanya jadi bahan ceramah nanti bahkan mungkin ceramahnya jadi bahan untuk cari duit lah celaka deh di ustaz itu sengsara lagi itu ustaz itu sudah pertama makan apa di zaman jaminan apa makan eh pasti nanti kalau pun, kalau pun balik ke kota cari duit nanti kalau berjuang di satu tempat lalu bingung, bingung urusan maisha ini akan saya kirim kepada anak-anak nanti yang saya kirim ke daerah-daerah itu agar semakin yakin dengan janji Allah Swt. Sehingga nanti naudzubillah kalau sudah urusannya dunia, ceramah pun itu hitungan jadi duit naudzubillah. Makanya kami himbau kepada anak-anak itu tekuni majelis-majelis istiqomah itu. Jangan hanya ngurusi majelis dadakan itu, majelis undangan itu. Nah, kadang-kadang majelis istiqomah harus kalah dengan majelis undangan. Ini usaha tersesat ini. Sudah majelis istiqomah, ngajar dan sebagainya gara-gara undangan tutup. Ini bahaya ini. Pengen aman sudahlah bebaskan dari pemberian dari orang sudah. Selesai. Bebaskan hatimu dari pemberian dari orang. Kalau ada orang ngirim rezeki ke rumahmu itu lain cerita. Akan tapi jangan terikat. bilah ini ulama mengerikan. Guru-guru mulia mewanti-wanti urusan yang demikian itu. Imam Hadad mengingatkan kalau kita mengambil sesuatu dari tangannya orang karena istisyraf karena kita sudah menanti-nanti, naudzubillah, hawa nafsu kerendahan biasanya hilangnya ketawakalan. Maka hati-hati. Insyaallah ini mohon kepada ini insyaallah ini jadi bahan akan kita sampaikan khusus dengan anak-anak kita yang kita cintai. Juru-juru dakwah harus mendengar ini. Pertanyaan yang cakep, kaifal ma'isyatu biha? Nah, ini rata-rata dakwah itu gimana pencaharian di sana? Hah? Pencaharian di sana. Masih mikir makan apa di sana? Sampai dikatakan satu kita para guru-guru mulia di saat ditanya oleh uh, eh, bercerita cerita pada muridnya. Kalau ada seorang ustadz masih bingung besok makan apa, balik lagi ke pondok. Dia kalah sama burung. Dan ini hakikat, tidak boleh jadi bahan hanya omongan saja. Ustadz tasawuf bicara tentang tasawuf harus yakin betul. Yakin betul dan dengan keyakinan Allah bakal jamin dia. dan tanpa itu pun Allah tetap menjamin ketahuilah jamin paman yang kafir yang fasik yang maksiat tetap dikasih oleh Allah tapi mana keyakinan itu semuanya daerah-daerah yang selama ini dikunjungi anak-anak kita yang ada di sana itu. Karena daerah yang mereka rindu kepada perjuang-perjuangan. Mereka senang biar mereka anak-anak. Yang kita kirim adalah anak-anak. Akan tapi mereka menganggap. Akan tapi enak, awas hati-hati. Jangan berubah hati menjadi sombong. Jangan berubah hati menjadi orang yang seolah-olah. Akan menjual kemuliaan itu dengan nilai yang rendah yaitu dunia. Dan alangkah banyaknya ulama su. Dan kami himbau kepada semua para Guru-guru mulia kalau punya murid setelah mulai jadi itu hendaknya sering diajak duduk untuk membahas masalah yang demikian itu. Supaya tidak anak kita hilang. Dan paling mengerikannya manusia adalah di saat menjual agama ini adalah untuk dunia. Dan sebabnya menjual agama untuk dunia karena hilangnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi disebutkan terkutuklah kaum yang hilang ketawakalannya. Terkutuklah kaum. Sampai dikatakan in kuntum mu'minin kalau memang kau punya iman, tentu ketawakalmu ada. Kalau tawakal enggak akan bingung urusan ma'isyah, urusan rizki, dan semoga Allah menjaga hati kita semua. Wallahu'alam a'lam